Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita telah masuk pada pembahasan Al-Asul Tsalits, pokok yang ketiga yaitu marifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah bicara tentang awal kenabian dan awal kerasulan kemudian masuk di dalam sepak terjang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana 10 tahun sebelum Isra dan Mi'raj dan ditambah tiga tahun setelah Isra dan Mi'raj beliau Rasulullah sallam mendakwahkan kalimat tauhid. Kemudian ketika tekanan semakin menguat dan telah ada tempat alternatif yang menampung kedatangan Rasulullah SAW itu Madinah. Yang sebelumnya Rasulullah SAW ini telah mengutus seorang sahabat Mus'ab bin Umair yang mengajarkan agama hingga penduduk Madinah mereka telah mayoritas beragama dengan agama Islam, telah masuk Islam, dan mereka siap menampung kedatangan muhajirin dari Mekah. Maka akhirnya telah turunlah ayat Allah yang memerintahkan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk menyelamatkan agama Allah Swt Karena sungguhnya hijrah dalam rangka li, lali kalimatillah mendirikan kalimat Allah dan telah kita sampaikan tentang makna hijrah di sana ada hijrah tempat dan hijrah yang kedua hijrah hati yang hijrah hati wajib bagi setiap kita ini muhajirun ila rabbi sesungguhnya aku hijrah menuju Rabbku fafirru ilallah larilah kalian menuju Allah Subhanahu taala. Hijrah hati itu hijrah dari syirik pada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Inilah hijrahnya hati. Yang Nabi katakan wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Dan seorang muhajir, seorang yang hijrah adalah orang yang mereka hijrah dari segala perkara yang diharamkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan sekilas poin-poin penting yang berkaitan masalah hijrah. Maka berikutnya Syekh mengatakan falamma istaqara bil Madinah amara bi baqiyati syara'il Islam mithla as-zakah was wal-hajj wal-jihad wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syar'il Islam. Kemudian setelah beliau itu menetap di Madinah, beliau mulai membangun dakwah dan yang pertama kali beliau lakukan di Madinah ketika membangun di Madinah yang pertama adalah membangun masjid yang akan menjadi sentral kegiatan kaum muslimin Sholat jamaah, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang banyak dibicarakan di masjid. Sehingga tempat berkumpulnya kaum muslimin. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muslimin khususnya antara muajirin dan ansar yang mereka saling ta'awun alal birri wa taqwa Bahkan di antara mereka yang menawarkan separuh hartanya, separuh rumahnya. Bahkan ada yang sebagian mereka ingin menceraikan istrinya, sebagiannya dalam rangka diberikan kepada kawan atau saudaranya. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi di Madinah. Membangun masjid dan mempersaudarakan di antara kaum muslimin dan mengadakan perjanjian khususnya antara Nabi dan kaum kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang dikenal dengan perjanjian Madinah. Para pemirsa rahmati Allah, ah, selama di Madinah yaitu ahad ala hadha asra sinin yaitu 10 tahun ketika Nabi di Madinah maka dalam waktu 10 tahun ini baru kemudian turun berbagai macam syariat Islam seperti zakat, puasa, haji, jihad, amal amar amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lain-lainnya. Ini turun di Madinah. Dan dari pelajaran tersebut atau faidah global yang pertama pentingnya dakwah tauhid. Di mana Rasulullah SAW membangun dakwah tauhid 13 tahun di Mekah hampir tidak ada ayat yang turun kecuali berkaitan dengan akidah tauhid. Tentang Allah dan penjelasannya, tentang yaumul akhir, tentang ghaibiyat, balasan-balasan, ancaman-ancaman Allah. Ini diantaranya berkaitan masalah akidah. Dan itu selama 13 tahun. Hampir tidak turun ayat yang berkaitan ahkam. Kecuali salat, ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baru ketika 10 tahun di Madinah turun ayat ahkam sehingga menunjukkan di sana pentingnya tauhid. Itu pun di Madinah Nabi tidak pernah meninggalkan dakwah kepada tauhid. Lihatlah satu contoh di antaranya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mapan di Madinah dan Nabi mendengar ada berhala yang ada di Yaman yang dikenal dengan Dhul Khalasah. Didengar oleh Nabi ada berhala yang masih disembah. Maka Rasulullah SAW tidak bisa tenang. Nabi mengutus Jarir bin Abdullah untuk membawa pasukan menghancurkan berhala Dhul Khalasah. Dan Jarir pun siapkan 150 pasukan berkuda berangkat dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika telah sukses menghancurkan Dzulkhalasah, maka utusan pun datang kepada Nabi menyampaikan suksesnya penghancuran Dzulkhalasah. Maka Nabi bahkan berikutnya mendoakan lima kali doa keberkahan. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan perhatian terhadap masalah tauhid karena ini rohnya daripada agama ini. Demikian pula lihat wasiat-wasiat akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat wasiat beliau di antaranya berkaitan dengan masalah akidah Di antaranya berkaitan dengan masalah penyembahan kepada kubur lanallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida laknat Allah teruntuk Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburnya para nabi sebagai masjid-masjid. Dan Nabi melarang untuk kaum muslimin menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Ini juga merupakan bagian akidah dan ini wasiat di akhir-akhir hayatnya Nabi. Faedah yang kedua bahwa dakwah ini tadaruj. Dakwah ini bertahap. Sebagaimana membangun segala-galanya bertahap. Diawali yang paling penting, baru berikutnya, berikutnya, berikutnya. Membangun rumah tentu pertama kali pondasi. Karena yang terpenting yang akan ditegakkan di atasnya segala pilar-pilar in rumah. Ini yang ditanamkan pertama kali. Baru berikutnya turun ayat salat, eh, ayat puasa, zakat, haji, jihad, al-amru bil ma'ruf, wa nahyu anil munkar dan yang lain-lainnya. Termasuk haramnya zina, haramnya khamr, haramnya riba. Ini turun semuanya di Madinah. Inilah di antara catatan-catatan penting yang berkaitan dengan periode dakwah Madinah Rasulullah SAW selama di Madinah bagaimana beliau berdakwah bagaimana beliau membangun umat ini semuanya diantaranya berkaitan dengan sifat terjang dakwah Nabi 10 tahun di Madinah demikianlah Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita setelah uh, kajian ini semoga manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.